تسليما كثيرا مزيدا أما بعد إخوان الكرام kita kembali mengkaji kajian kita kita pada pertemuan malam ketiga dalam materi dakwah atau manhaj pada satu tulisan dengan judul Ma'alim Dakwati Ahli Sunnah simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah sebuah tulisan milik Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Saleh bin Ali An-Nahmi Hafizahullah Ta'ala Pada dua malam pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan mukot di pembuka dari sang penulis sekaligus belum mengajarkan kepada kita tentang alasan atau sebab penulisan buku ini. iblis beliau terangkan dari mukaddimah bahwa dakwah Rasul adalah dakwah yang berbarokah. Nah, dakwah yang perlukan kebaikan, dakwah yang mendatangkan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pada sebagian orang masih tersamarkan dakwah tersebut dengan beberapa alasan bahwa begitu banyak orang yang mengaku dakwah Ahlussunnah. Nah, hanya saja ternyata mereka menyelisihi usul Ahlussunnah wal jamaah. Oleh karena itu penting untuk menerangkan kepada umat yang sampai tersamarkan bahwasanya dakwah Ahlussunnah memiliki simbol, memiliki tanda, memiliki alamat agar umat manusia pun, agar kaum muslimin pun tidak salah dalam memilih dakwah yang tepat. Kita lanjutkan. Kita masuk pada poin yang pertama atau ma'alim yang pertama. Kita ulangi dari alinea terakhir pada mukadimah kata beliau. Famin ajli hadhihi syubhat wa di ayatil kadhibah ala da'wati ahli sunnati katabtu hadhihi al-ma'alim an hadhihi da'wati al-mubarakah dengan tujuan eh, untuk menepis syubhat-syubhat ini syubhat masing-masing mengaku dia adalah di atas dakwah yang tepat dengan tujuan untuk menepis pengakuan-pengakuan yang palsu ini terhadap dakwah ahlu sunnah. Oleh karena itu aku menulis simbol-simbol dakwah. Simbol-simbol dakwah yang berbarokah. Akan datang satu persatu penyebutannya. Fakulu wabillahi taufik. Aku pun katakan dan mengharap taufik dari Allah. <clears throat> Jadi yang pertama, dakwatu tuani sunnati nisbatun ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dakwah lu sunnah adalah penyandaran kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dijuluki dengan dakwah ahli sunnah. Nah, jadi pertama beliau akan bahas kepada kita tentang penyandaran istilah atau julukan nama ahli sunnah. Dari mana asal muasalnya? Telah terdahulu dari Mukaddimah bahkan pada bagian awal dari Mukaddimah beliau katakan bahwasanya dakwah Sunnah adalah dakwah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Sunnah adalah dakwah milik para sahabat al-kiram. Dakwah Sunnah adalah milik tabi'in yang mengikuti nah mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat. Dakwah Sunnah penyandarannya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dibanding dengan yang lainnya berarti dakwah yang lainnya dakwah yang disandarkan kepada entah pencetus pertama kalinya atau dinisbahkan disandarkan kepada satu amalan tertentu yang ada pada kelompok tersebut yang mereka menonjol. yang mereka terkenal identik dengan amalan tersebut. Nah, <clears throat> atau satu kejadian tertentu dinisbahkan kepada komunitas atau golongan tertentu al muhib bukan disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kebanggaan bagi ahlu sunnah bahwasanya dakwah ini langsung disandarkan kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah pemilik dakwah, beliaulah pencetus pertama kali dakwah dengan perintah dari Allah Taala menyandarkan kepada beliau Nah, adalah simbol pertama dari dakwah al-haq. Dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain menyandarkan kepada Nah, sebenarnya bukan bukan berlandaskan dari bukan berlandaskan juga tuntunan dari umat terdahulu. Kita baca keterangan dari beliau. Dakwah ahli sunnah ini ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-Irbad bin Sariyah, fa alaikum bi sunnati rawahu Abu Dawud. Dakwah sunnah adalah dakwah yang disandarkan langsung kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ini termasuk mangkoba, keutamaan, kemuliaan. Dan mereka tidak ingin menisbahkan kepada selain pemilik dakwahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada huwa sammakumul muslimin dialah yang ini Allah Subhanahu wa taala yang menamai kalian muslimin min qablu wa fi hada ya sebelum agama ini ada dan juga di agama ini jadi penamaan pun hendaknya berlandaskan hukum <coughs> makanya boleh bawakan landasan hukumnya di sini Sebagaimana dalam ucapan eh, Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Irbat bin ya, hadis yang panjang, namun beliau langsung potongan intinya. Fa'alaikum bisunnati wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian sunnahku. Nah, jadi berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang lazim dalam agama ini. Perkara, nah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang lazim dalam beragama dan dalam bermanhaj. alaikum bisunnati wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnah terlebih lagi ketika terjadi perpecahan umat yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sama hadis yang beliau isyaratkan di sini hadis Ibad bin Sariyah karena nama ahlu sunnah nah nanti muncul dipopulerkan oleh kalangan tabi'in. Sahabat masih hidup. Terkhususnya ketika nah mulailah datang kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab milik Nah Syekh Salim bin Id Al Hilali, Habibullah menerangkan tentang simbol dari dakwah sunnah ada tiga atau pilar dari dakwah sunnah ada tiga kitab sunnah dan salaf salafi sunnah kemudian boleh terangkan dengan singkat dan ringkas bahwasanya kenapa kenapa nah dakwah ini dijuluki dengan dakwah sunnah nah pertama kali yang menggunakan dakwah ini nama dakwah ini adalah dakte Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mulai bermunculan ahlul bid'ah ya, ahlul bid'ah terkenal dan tenar dengan satu amalan tertentu untuk membedakan diri bahwasanya kelompok ini firqa ini masih konsisten di atas agama Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan ahli sunnah penyandarannya langsung kepada sunnah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dibandingkan kelompok-kelompok yang lainnya silahkan sebutkan satu nama saja di antara sekian banyak nama kelompok-kelompok atau firqa-firqa yang menyimpang dari Rasulullah Mustaqim. Wa'il seluruhnya tidak ada langsung menisbahkan kepada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah kepada pencetus pertama kalinya atau kepada amalan tertentu yang mereka terkenal dengannya. Nah, MJT Jamaah Tabligh terkenal dengan amalannya. Nahdlatul Ulama NU juga bukan bukan penyandaran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hizbut Tahrir, kelompok, nah pembebasan. Almi bukan bukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penisbatan mereka. Sedangkan penisbatan kepada sunnah adalah perkara yang wajib. Bahkan ini sudah ada sebelum sebelum zaman kita. Ini sudah ada di zaman salaf. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarh Sunnah membawakan poin pertama di antara puluhan poin tentang nah simbol-simbol dakwah Ahlus Sunnah kata beliau fa'lam annal Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam wala yanfaqu ahaduhuma al akhar Ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam dan tidak mungkin dipisahkan satu sama yang lainnya. Nah, agama Islam adalah sunnah. Sunnah apa? Adalah agama Islam. Jadi mengaku agama Islam harus harus menisbahkan diri kepada sunnah. Nah, dan yang mengakui diri dia adalah ahlu sunnah adalah agama Islam. Demikian. <clears throat> Oleh sebagai mereka dengan kelompok dan firqa mereka, komunitas mereka, mereka sengaja membedakan diri. Seakan-akan mereka bukan bagian daripada hmm. agama Islam. Nah, memisahkan diri dari agama. Terkadang mereka membuat tet, eh, jamaah tersendiri. Bahkan Idul Fitri sendiri. Memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin yang besar. Ini paling pertama kalau fikum jami'an. Kalau antum mau mengetahui tentang mana ciri-ciri dakwah ahlu sunnah yang tepat, adalah dari penisbatan dulu. Nah, penisbatan. Kemudian kalau ada yang membuat nama selain nama ini bukan bukan bagian daripada ahli sunnah. Ada sebagian sebagian kelompok muncul pertama kali di Sudan dari zaman Syekh Mukbil. Awal mulanya para ulama di zaman tersebut husnudon hanya saja dari sisi penamaan menamakan diri dengan Ansorus Sunnah. Ansorus Sunnah. Ternyata di kemudian hari Nah, ternyata di kemudian hari akhirnya ketahuan bahwasanya mereka ikut dengan jamiah, ikut dengan yayasan, membuat organisasi, ormas dan seterusnya. Nah, intinya jangan buat nabar. Kita ridho dengan nama yang telah diusung oleh para salaf ridwanullahi alaihi majma'in sampai saat ini belum pernah berubah. As-sunnah, ahlus sunnah. Syekh Salim bin Idnah Hilali menyebutkan bahwasanya dengan detail 6 as-sunnah nanti muncul pertama kali di zaman tabi'in eh, ketika mulai bermunculan firqoh-firqoh yang ada. Kemudian untuk membedakan diri sebagai bentuk tamayus bahwasanya kelompok inilah yang masih konsisten di atas ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan yang lainnya sudah menyimpang. Nah untuk membedakan diri akhirnya dibuatkan nama khusus ahlus sunnah. Rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Fa'alaikum bisunnati. Hadis ini menerangkan tentang perpecahan umat. Dari awal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faman ya'is minkum sayara ikhtilafan katsiran." Barang siapa di antara kalian yang hidup dengan waktu yang panjang, waktu yang lama, ya akhir zaman, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, satu agama kaum muslimin, tapi kok terpecah belah menjadi beberapa komunitas, golongan, kelompok yang satu mengklaim lebih tepat daripada yang lainnya. Yang satu meng nah, mengunggulkan kelompoknya lebih daripada kelompok yang lainnya. Yang satu mengatakan aku di atas al yang lainnya di atas kebatilan. Masing-masing mengaku demikian. wali Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi untuk bisa membedakan di antara perpecahan umat tersebut, kata beliau di sini. Fa'alaikum bisunnati maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dalil yang kedua boleh bawakan juga kata Syekh Abu Bakar Abdul Razzaq An-Nahmi wa kama fi hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga datang dalam hadis Abdullah bin Amr bin As salah sahabat yang juga dengan Abidus Sahabat ahli ibadahnya kalangan sahabat dia berkata Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatrah." Masing-masing dari amalan memiliki kesemangatan dan masing-masing dari kesemangatan terkadang ada rasa malas, jenuh. Nah, terkadang sebagian orang puncak-puncak kesemangatannya sampai membuat dia nah letih, loyo, lesu, butuh istirahat. Akhirnya apa? Futur kata Rasulullah saw di sini. walikul likulli fatrah Nah, terkadang futur. Bagaimana tips-tips nabawiyah dalam menghadapi rasa futur tersebut? Faman fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang futurnya dia tersebut menuju kepada sunnahku, sungguh dia telah diberi petunjuk. Wa man kana ila ghairi dzalika dan barang siapa yang masa futurnya dia tersebut kepada selain dari sunnahku, sungguh dia telah celaka. Artinya dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan semangat ataupun letih, jangan pernah lepas dari sunnah. Ini kandungan makna hadis ini. Makanya ahlu sunnah adalah orang yang berkecimpung dalam sunnah. Pagi sunnah, siang sunnah, sore sunnah, malam sunnah. Di dalam rumah sunnah, di luar sunnah. Di masjid sunnah. Dan nah, seterusnya. Pada diri dia sunnah, terlihat dari keluarganya sunnah, komunitas dia bersama ahlu sunnah. Al-muhim sunnah tutur katanya tutur kata yang berdasarkan sunnah pakaiannya dia pakaian yang berasaskan sunnah dan seterusnya ahlu sunnah maka ikhwan kiram barakallahu fikum jami'an ini satu satu simbol yang yang luar biasa daripada diri ahlu sunnah wal jamaah dibanding dengan kelompok-kelompok yang lainnya mereka futur dari mengamalkan sunnah makanya menyimpang maka tepat perkataan Imam Darul Hijrah Malik bin Anas rahimahullahu taala melainkan tentang kesemangatannya beliau dalam mendakwakan sunnah. As-sunnatu safinatun najah faman rakibaha najah wa man takhallafa anha gorik. Sunnah ibaratnya adalah bahtera keselamatan. kapan tentang bahtera keselamatan di zaman Nabi Nuh. Eh, barang siapa yang mengarungi, mengarunginya dialah yang selamat. Dan barang siapa yang <clears throat> Dan barang siapa yang tidak mengarunginya dialah yang celaka, dialah yang tenggelam. Di sini motivasi kepada kita semuanya, bagi pembicara ataupun dengar, dimanapun antum berada, barakallahu fikum jami'an bahwasanya jadikan sunnah adalah enam harga mati pada diri kita. Dikejar sunnah dalam artian dipelajari, dicari, ditelusuri, dipahami, diamalkan, didakwakan, dibela mati-matian. Nah, kita lanjutkan. Jalan kesempatan adalah sunnah dari hadis ini. Ya. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, sunnah. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, sunnah. Dalam keadaan futur, dalam keadaan semangat juga sunnah. Wafi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dan dalam hadis Anas semoga Allah meridhoinya dia berkata masih tentang hadis-hadis motivasi akan sunnah Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر kita baca sampai selesai. Qala ahaduhum amma ana fa ana fa inni usalli al-lail abadan. Wa qala al-akhar ana asumu ad-dahr wa la uftir. Wa qala akhar ana atazilu an-nisa la atazawwaju abadan. Kita dekat sampai di sini. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu nanti akan datang. Redaksinya adalah riwayat Imam Bukhari. Datang tiga orang ke rumah-rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasi kesendiri. Mereka telah melihat ibadah Nabi Alaihi Wasallam di luar rumah. Dalam hal ini di di masjid dalam keadaan safar. Eh di luar rumah mereka telah tahu. Namun mereka penasaran dengan apa yang Nabi Alaihi Wasallam lakukan di dalam rumah beliau. Yang ini tidak ketahui kecuali orang di dalam rumah keluarga beliau. Makanya mereka penasaran, mereka pun ingin tahu. Mereka datang bertanya. Maka istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling tahu tentang keadaan beliau di dalam rumah. Ketika mereka diberitahukan yani tentang ibadah beliau, mereka menyepelekan ibadah mereka. Fakalu, <clears throat> Akhirnya mereka berkata, mengambil inisiatif sendiri. Di manakah kami dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, artinya bagaimana? Ya, mereka membandingkan antara amalan mereka dengan amalan Nabi SAW tidak ada apa-apanya. Nah, padahal beliau adalah orang yang sudah diampuni. Allah telah mengampuni dosa beliau yang lalu dan yang akan datang. Nanti semangatnya beliau beribadah bagaimana dengan orang kita yang yang mereka sepelekan. Cheers. Akhirnya sebagai mereka mengambil inisiatif yang pertama mengatakan kalau begitu aku akan sholat malam selama lamanya tidak akan tidur. Yang satunya lagi mengatakan aku akan puasa selama lamanya ya tidak akan berbuka. Artinya hari ini puasa, besok puasa, besok puasa dan seterusnya. Yang lainnya yang berenam, yang lainnya berkata yang ketiga, kalau begitu aku akan meninggalkan wanita. Ya aku tidak akan menikah. Karena anggapan mereka bahwasanya hal-hal ini nah, semacam menikah menyibukkan. Kalau menikah, nah butuh dua orang yang diurusi. Setelah menikah punya anak, butuh lebih banyak lagi untuk diurusi. Jadi anggapan dari sebagian mereka. Fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala antumul ladina qultum kada wa kada ama wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lah lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni Nah, kemudian datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar dari sebagian mereka mengucapkan ini dan itu telah terdahulu penyebutannya. Dari sebagian riwayat bahwasanya Nabi SAW akhirnya naik atas mimbar memberikan orasi. Kesalahan terjadi pada tiga orang. Namun beliau jadikan nasihat secara umum beliau berorasi di atas mimbar, pidato, berkhutbah. Sambil beliau katakan, kalian yang mengatakan ini dan itu, Ketahuilah demi Allah bahwasanya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Hanya saja aku juga berpuasa, aku berbuka, aku sholat, aku juga tidur, dan aku menikahi para wanita. Kemudian akhir kata Nabi SAW inti-inti. Inilah inti dari hadis barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk dari golonganku. Jadi membenci sunnah, membenci penisbatan terhadap sunnah adalah bukan bagian daripada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam ya, Ibnu Hajar menafsirkan tentang elisa eh, minni elisa eh, ala torikoti walisa ala hadi bukan di atas petunjukku bukan di atas jalan hidupku bukan di atas metodeku nah tiga dalil yang beliau bawakan kepada kita barakallahu fikum jami'an tiga hadis pertama dari hadis Ibad bin Sari. alaikum bisunnati riwayat Imam Abu Dawud Kemudian hadis juga riwayat Imam Ahmad dari Naam Abdullah bin Amr bin As tentang futur, futur ataupun tidak futur intinya sunnah. Kemudian hadis yang ketiga yang juga tentang Naam konsistensi dalam memikul sunnah kemudian jangan membencinya hadisnya <clears throat> Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari intinya semuanya adalah tentang penisbatan kepada sunnah dan ini adalah penisbatan kepada nah dakwah sunnah adalah penisbatan kepada dakwah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kupas sedikit berkaitan dengan kelompok-kelompok yang ada dengan penamaan-penamaan yang juga ada, nah tidak ada yang menyandarkan diri kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada sunnah beliau. Makanya nama ini adalah nama yang tepat, nama salafiyah, yang sudah muncul pertama kali diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu as-sunnah ahlus sunnah kata beliau berikutnya fa ahlus sunnati humul muttabi'una lis sunnatil mutamassikuna biha wa humus sahabatu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin maka ahlus sunnah mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah berpegang teguh dengannya yang mana mereka adalah para sahabat dan yang mengikuti mereka jadi kalangan tabi'in dan setelahnya dengan kebaikan sampai tegaknya hari kiamat. Jadi ahlu sunnah adalah orang yang berkecimpung dalam sunnah, yang konsisten dengan sunnah, yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah. Intinya sunnah adalah ciri khas mereka paling pertama. ya yang kita ambil pelajaran di sini tentang simbol dakwah ahlu sunnah. Yang paling pertama adalah penyandaran diri mereka kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nama lain. Tidak ada nama TV Roja, tidak ada nama RII, tidak ada nama ini, tidak ada nama itu. La ahlu sunnah. Titik. Dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Mereka tidak ridho dengan penamaan-penamaan yang lainnya. Nah, kita baca berikutnya, simbol yang kedua. Berkata Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi, hafizahullah taala, summu ahla sunnah littibaihim sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Summu ahla sunnah. Nah, mereka dijuluki dengan ahlu sunnah. Mereka dinamai dengan nama ahlu sunnah dengan alasan adalah karena mereka mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya di sini bahwasanya ahlu sunnah, nah mereka berkecimpung dalam dunia sunnah. Mereka mencari, mempelajari sunnah. Setelah mereka dapat, mereka mengamalkan sunnah. Setelah itu mereka juga mendakwakan setelah mengamalkannya. Nah, mereka bela mati-matian Barang siapa yang ingin merebut sunnah dari mereka, mereka tak, tak akan pernah melepaskannya. Maka dari hadis yang pertama, hadisnya Irfat bin Sari yang boleh dijadikan sebagai landasan hukum pertama. Ungkapan tentang tamasuk dengan sunnahnya luar biasa besarnya. Karena Nabi SAW Alaihi Wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar rashidin al Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah sunnah serta sunnah khalifah yang diberi petunjuk Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in kemudian tentang tata cara memegang sunnah yang tepat digambarkan oleh hadis Irbad bin Syariah tadi di potongan akhir dari hadis tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdu 'alaiha bin nawajid gigitlah dia dengan gigi gerahang. nah Gigilah dia dengan gigi geraham. Gigi manusia bermacam-macam, mulai dari depan sampai ke belakang ada gigi seri, empat paling depan, atas dan bawah. Setelah itu ada gigi taring, gigi yang paling enam ampuh melumat makanan yang keras, daging dan semisalnya. Di belakangnya ada gigi geraham, mulai dari geraham kecil sampai geraham besar paling belakang, yang paling halus melumat makanan serta paling kuat dalam memegang, menggigit. Nah, makanya Nabi SAW menganjurkan ketika menggigit sunnah, ibaratnya adalah ya, berpegang teguh dengan sunnah, betul-betul serius. Jangan setengah-setengah. Jangan main-main dalam memegang sunnah. Nah, ibaratnya seperti seseorang menggigit dengan gigi gerahannya. Nah, tak akan lepas ketika seseorang menariknya dari dia. Tak akan pernah lepas ketika seseorang ingin merampas dari dia. Berbeda dengan seseorang ketika menggigit sesuatu dengan gigi bagian depan, gigi seri misalnya Nah, gigi seri. Mungkin ketika ditarik sunnahnya lepas, giginya pun ikut copot. Nah, atau digigi dengan gigi taring. Gigi taring mungkin iya, tapi bisa jadi barangnya itu lepas dari diri dia. Intinya gigi yang paling kuat dalam menggigit adalah gigi geraham. Ya, gitu. ungkapan dari Nabi Shallallahu Alaihi bahwasanya serius pegang sunnah, jangan jangan main-main, jangan setengah-setengah. Nah, kalau pegang-pegang yang betul, ibaratnya dengan gigi dengan gigi geraham yang ketika ada orang ingin merampasnya dari engkau, ada ingin ada orang yang ingin merebutnya dari engkau, nah pegang dengan serius. Kata beliau dalam dalam simbol berikut ini tentang ahlu sunnah karena dinamai dengan ahlu sunnah karena mereka lah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumu ahla sunnah litibaihim sunnah Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka dinamai dengan ahlu sunnah karena mereka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kembali kepada komunitas dakwah dan mereka adalah min ulama wa ilmin wa awa wa falahin, wa wa muadzafin. Nah, ahlu sunnah bisa dari profesi apapun. Dari kalangan para ulama, para penuntut ilmu, orang awam kaum muslimin, petani, pedagang, karyawan dan seterusnya. Nah, jadi ahli sunnah tidak tidak mengikat hanya pada profesi tertentu. Engkau pedagang bisa jadi ahli sunnah. Engkau petani juga bisa masuk dalam lingkaran ahli sunnah. Intinya mengamalkan sunnah, pekerjaan apapun, profesi apapun. Fakat yakunu rajul min ahli sunnah wa huwa muhandis. Waqad yakunu min ahli sunnati wa huwa tabib. Waqad yakunu min ahli sunnati wa huwa muwaddaf. Ma dama muttabi'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau berikutnya bahwa terkadang seseorang itu ahli sunnah bisa jadi dia adalah sekedar tukang atau teknik, tenaga teknik. Nah, profesinya dia tenaga teknik. Ahli sunnah. Intinya dia mengamalkan sunnah. Atau terkadang dia ahli sunnah dan dia adalah dokter. Profesi dokter, dia ahli sunnah. Nah, jadi ahli sunnah tidak mengingat bahwasanya profesi tertentu saja. Siapapun dari kalangan umat manusia, profesi dan pekerjaan apapun, selama dia mengamalkan sunnah, dia adalah ahli sunnah. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, pekerjaan apapun, profesi apapun. Terkadang juga seorang dikatakan ahli sunnah, wa illa dia adalah muaddof pegawai, karyawan, dan semisalnya. Selama dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah ahlu sunnah. Dia adalah ahlu sunnah. Nah, kata Imam Al Auza'i rahimahullahu taala dengan latar yang indah dari beliau, naduru ma sunnati haitsu darat. Nah, naduru ma sunnati haitsu darat. Kita berkeliling bersama sunnah dimanapun sunnah itu berada. Hmm. Sunnah berada di timur. Nah, ke timur. Sunnah berada di barat. Artinya kita, kita artinya nah, kita ke barat sunnah bersama kita. Kita ke timur sunnah bersama kita. Di Dimanapun kita berada, ikut sertakan sunnah selalu bersama kita. Bahkan pada saat kadang yang sangat genting, jangan pernah meninggalkan sunnah. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah di zaman dia, dia mengutus pasukan perang dan berita yang mencengangkan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah dia mengutus pasukan perang, akhirnya terbukalah negeri-negeri besar semacam Persia, Romawi merupakan dua negara adidaya di zaman tersebut tumbang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia selalu memesankan kepada pasukan perangnya orang-orang yang dia utus untuk pergi berperang. Nah, dengan pesan bahwasanya jangan pernah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW dalam keadaan apapun bahkan dalam keadaan genting. Dalam keadaan genting. Berdasarkan nasihat tersebut, akhirnya pasukan perang ketika itu sudah berhadapan, musuh di hadapan mata. Mereka tetap mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak mau meninggalkan sedikitpun. Mereka bersiwak, menggunakan siwak yang mana bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Musuh di hadapan mata melihat keadaan para sahabat, keadaan prajurit kaum muslimin, sedang menggunakan siwak yang merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya musuh-musuh mengatakan nah orang-orang ini jadi kaum muslimin mereka mengasah gigi mereka ditajamkan gigi mereka agar mereka bisa memakan kita jadi senjata mereka bukan pedang bukan anak panah nah mereka memakan akhirnya belum sempat terjadi perang mereka pergi kalah mengaku kalah hanya dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barakallahu fikum jami'an membuat musuh gentar nah membuat musuh ciut dengan apa? Dengan sunnah. Dengan sunnah yang terlihat yang terlihat teringat. Intinya ikhwan kurang pada dua nah simbol ahlu sunnah wal jamaah yang barusan kita baca di sini tentang simbol ahlu sunnah yang paling utama adalah penyandaran diri kepada sunnah Rasulullah saw Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya kenapa dinamai dengan ahlu sunnah karena mereka adalah orang yang berkecimpung dalam dunia sunnah. Nah, pagi hari mereka, mereka berada dalam sunnah. Siang hari mereka, mereka juga tidak lepas dari sunnah. Sore sampai malam hari mereka juga mereka masih terlihat dalam sunnah. Intinya sunnah. Keluar rumah masuk sunnah, pakaian mereka pakaian sunnah, ucapan mereka, tutur kata mereka sunnah, keadaan mereka dengan keluarga mereka sunnah, dan seterusnya. Nah mungkin cukup apa yang kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini dua enam simbol sekaligus telah kita ambil dari ucapan beliau dan pada pertemuan berikutnya kita akan ambil tentang dakwah sunnah adalah dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu